Kembali kita lanjutkan pelajaran adab dari kitab Adab Takhatab atau Adab Bertutur Kata karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Ya, terakhir kita masih membahas tentang Eh, di antara adab adalah memberikan mukaddimah sebelum menyampaikan hal-hal yang mengagetkan atau hal-hal yang dianggap aneh ya, bagi orang yang diajak berbicara. Kita masih pada kisah uh, Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talha. Dan kita uh, terakhir masih membaca beberapa versi kisah beliau Salah satunya adalah riwayat Ya, salah satunya yang uh, adalah riwayat sebagai berikut. Wa fi riwayatin ukhra sahihah dalam riwayat yang lain yang juga sahih, annaha qalat Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Wahai Abu Talha, sesungguhnya keluarga fulan mereka meminjam dari keluarga fulan." Ada A yang pinjam barang dari B hariatan satu ya, barang. Lalu yang punya barang mengirim utusan menemui orang yang pinjam isi pem, uh, e, kemudian sang utusan menyampaikan kirimkan kepada kami barang pinjaman yang kalian pinjam dari kami. Maka orang yang pinjam menolak untuk mengembalikannya. Apa komentarmu? Maka Abu Tulhah berkomentar laisalahum dalik. Ya, mereka tidak punya hak seperti itu. Karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada yang punya. Dan Ummu Sulaim kemudian mengatakan sesungguhnya anakmu, anak laki-lakimu adalah pinjaman dari Allah. Dan sungguh Allah telah men, ya, mewafatkannya, mematikannya. Fastarja'a maka Abu Talha kemudian istirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ya, ungkapan bahasanya anak itu titipan Allah Subhanahu wa taala asal muasalnya adalah perkataan Ummu Sulaim. Ya, perkataan sahabiyah yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Pada saat beliau ya, memberikan mukadimah kepada suaminya sebelum menyampaikan berita yang mengagetkan ya, yaitu matinya anaknya Abu Tolha yang dikenal dan yang disebut dengan sebutan Abu Umair. Kemudian eh, wafiratin ukhra dalam red yang lain anaqala saat pulang Abu Talha bertanya kepada istrinya, "Ma fa'ala ibni? Bagaimanakah keadaan anak laki-lakiku?" Maka Ummu Sulaim mengatakan soleh Keadaannya baik-baik saja Lalu Ummu Sulaim kemudian datang kepada ya, Kepada suaminya Bituh Fatihah dengan bingkisannya Yang Ya, Ummu Sulaim memberikan bingkisan tersebut kepadanya yang telah disiapkan oleh Ummu Sulaim. Dan yang dimaksud dengan bingkisan berdasarkan riat-riat sebelumnya adalah makan malam. Fa'asaba minha kemudian Abu Talha pun menikmati makan malam yang di, telah disiapkan oleh Ummu Sulaim. Thumma talabat minhu matat rubul mar'atu min zawjiha. Ya. Dan di sini menunjukkan kerennya, keren sekalinya Ummu Sulaim. Luar biasanya Ummu Sulaim. Kemudian uh, Ummu Sulaim kemudian meminta kepada suaminya apa yang diminta oleh seorang perempuan terhadap dari suaminya. Artinya Ummu Sulaim menggoda suaminya. Dan ini adalah godaan yang berpahala ya. ya istri goda suaminya sendiri. Ya, dan ini satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ya, sore tadi anaknya meninggal dunia, ya, bisa-bisanya di petang tersebut dia bukan hanya tidak menampakkan kesedihannya namun bisa betul-betul sama sekali tidak kelihatan sedih bahkan bisa ya, jadi penggoda yang baik untuk suaminya dan ini tentu satu hal yang luar biasa. Ya, dia tidak betul-betul dia tidak bisa mengendalikan diri dan tidak terpengaruh dengan kesedihan hatinya. Fa'asoba minha Lalu Abu Talha pun ngumpuli istrinya Setelah itu Ummu Sulaim mengatakan Apa pendapatmu dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah orang tetangga kita kanat indahum ariyah dia punya barang pinjaman lalu yang punya minta barang pinjaman terus ya, mereka si peminjam menolak untuk ayarudduha mengembalikan barang pinjaman maka komentar Abu Talha bi sama sunau sungguh jelek apa yang mereka lakukan barang pinjaman sudah diminta sama yang punya ngotot nggak boleh dan nggak mau diserahkan Fakolat lalu inilah mukadimah dan ini yang jadi sisi pelajaran. Bahasa di antara ya, kaidah dalam berbicara ya, adalah memberikan mukadimah kata pengantar sebelum menyampaikan sesuatu hal yang ya, mengagetkan. Fakolat maka kemudian Muslim mengatakan hada antakana ibnuka ariyatan min, minallahi maka ini anakmu adalah barang pinjaman, barang titipan dari Allah dan Allah telah mewafatkannya. Dan maka tentu kesabaran Ummu Sulaim ini kesabaran yang luar biasa. Maka respon Abu Talha di versi ini, wallahi demi Allah, engkau tidak boleh mengalahku, mengalahkanku di malam ini untuk bersabar. Ya, aku tidak boleh kalah denganmu dalam masalah bersabar. Karena sabarnya Ummu Sulaim sabar yang luar biasa. Ya, kesedihan yang bisa tidak ya, terlihat sama sekali. Bisa kemudian masak, bisa menyiapkan makan malam, bahkan bisa dandan, bisa goda suami dalam keadaan baru saja dapat musibah. Ini satu hal yang betul-betul luar biasa yang bisa dilakukan oleh Ummu Sulaim. Kesabaran yang luar biasa. Maka suaminya mengatakan demi Allah saya tidak boleh kalah denganmu dalam masalah sabar di malam ini. Ya, uh, kemudian uh, masih dari masalah mukadimah kembali ke atas maka lihatlah ila takdimah Ummu Sulaim. Ya, pengantar yang disampaikan oleh Ummu Sulaim dan itu adalah pengantar yang sangat cantik. Baina yadai sebelum dia iktidar, sebelum dia ya, beralasan atau meminta maaf menolak sebuah permintaan. Ya, maka di antara sikon yang tepat untuk untuk kemudian memberikan mukadimah itu adalah mukadimah sebelum menyampaikan berita penolakan. Penolakan terhadap sebuah permintaan. Maka supaya itu tidak supaya penolakan itu tidak terasa sangat menyakitkan, maka satu hal yang sangat bagus ketika ada mukodimahnya terlebih dahulu baru ya, ngasih penolakan. Contohnya diayatkan oleh An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Anas radhiallahu anhu tentang kisah pernikahan ya, Abu Talha dan Ummu Sulaim. Anas mengatakan Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Melamar Ummu Sulaim. Maka di sini kita jumpai faidah ya, bahasanya yang namanya melamar untuk sah secara syar'i itu tidak harus kewali. Tidak harus kewali. Ketika seorang eh, seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan saya ingin memperistrimu maka ini sudah lamaran yang itu kemudian ketika seorang perempuan mengatakan saya bersedia maka dia adalah marah maktubah hmm. marah maktubah maka dia adalah seorang perempuan yang sudah dilamar yang tidak boleh bagi lelaki yang lain untuk melamarnya kecuali setelah dia membatalkannya dan umumnya kasus ya kalau seorang itu ya, seorang perempuan itu pernah pacaran dan pacarannya sudah cukup serius bahkan lama bisa dipastikan dia maktubah. Ini ya, bisa dipastikan dia maktubah. Dia pernah mengiyakan ya, untuk bersedia didikai oleh ya, oleh pacarnya. Oleh karena itu, ya, kalau kemudian eh, ada seorang laki-laki kemudian melamar, tidak melamar seorang perempuan dan dia dulunya punya sejarah pacaran, maka pastikan, ya, pastikan dia telah membatalkan khidbah. Ya, pastikan dia telah membatalkan. Kalau cuma diam-diam saja, tiba-tiba ternyata Eh, dia nikah dengan lelaki yang bukan pacarnya boleh jadi lelaki ini menikahi perempuan yang sebenarnya statusnya adalah maktubah iya. maka harus dipastikan supaya ya, ya, supaya kemudian jelas keabsahan pernikahan karena menikahi wanita maktubah diperselisihkan ulama keabsahan akad nikahnya. Eh, ya, Zahiriyah al Zahir mengatakan Akad nikahnya tidak sah eh, Akad nikahnya tidak sah eh, Meskipun jumhur ulama Mayoritas fukuha Mengatakan akad nikahnya itu sah Namun dosa Namun melakukan satu hal yang haram Nah oleh karena itu maka harus pastikan Karena ketika seorang perempuan mengatakan saya bersedia jadi istrimu maka dia mar'ah maktubah. Maka dia wanita yang sudah dilamar. Karena lamaran khidbah syar'an itu tidak harus kewali. Itu khidbah urfan. Menurut urf dan budaya kita, ya khidbah yang kemudian lamaran yang betul-betul lamaran, ya, lamaran kepada walinya. Namun ucapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan meminta kesediaannya untuk jadi istri itu sudah khidbah syar'an. Oleh karena itu kita jumpai di sini khotbah Abu Tolha Ummu Sulaim. Abu Tolha ngomong langsung ke Ummu Sulaim mau nikah dengan Ummu Sulaim. <clears throat> Dan Ummu Sulaim ya, dalam hal ini mau menolak lamaran Abu Tolha. Karena Abu Tolha ketika itu masih musyrik. Dan kita lihat di sini adab yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim gimana cara cerdas menolak lamaran ya. Maka dia kasih mukadimah. Ya, dia ngasih mukadimah terlebih dahulu. Mukadimahnya sebelum ditolak. Nah, kemudian ditolak langsung dan tiba-tiba keluar penolakan. Itu menyakitkan itu. Ya. Nah, itu itu membuat derita si laki-laki ya. Kan? Nah, namun pakai mukodimah ini maka tentu menyebabkan sedihnya tidak terlalu sedih. Ya. Ya. Ini contoh adab yang disampaikan dan disuguhkan oleh Ummu Sulaim radhiallahu taala anha. Wallahi misluka ya Abu Talhah Demi Allah wahai Abu Talha, lelaki seperti dirimu tidak layak untuk ditolak. Ini kalimat yang indah sekali. Nah. Akan tetapi, nah akan tetapinya nih ya. <laughs> Akan tetapinya ini yang kemudian sumber derita. Ya. demi Allah, oh, pakai sumpah kan? Demi Allah, lelaki semisal dirimu tidak layak untuk ditolak. Walakin naka, ah, akan tetapi. Ya. walakin naka rojulun kafir, akan tetapi engkau orang kafir, kau musrik. Wa ana mar'ah muslimah. Sedangkan aku adalah wanita muslimah. Tidaklah halal bagiku untuk menikah denganmu maka jika engkau mau masuk Islam ke mahri maka itu adalah maharku dan aku tidak minta mahar kepadamu selain itu singkat ceritanya fa aslama Abu Talha kemudian masuk Islam dan adalah maharnya adalah keislaman Abu Talha maka yang jadi pelajaran adalah mukaddimah ya. mau nolak ya jadi pelajaran Ummu Sulaim dalam masalah adab bertutur kata Musulaim mau menolak ya. Musulaim mau menolak. Namun sebelum dia menolak ngasih mukadimah. Yang mukadimah ini mukadimah yang menenteramkan nah, orang yang mendengarnya. Nah, maka di sini ada ada ketika kita mau ngasih penolakan maka berilah mukadimah. Kasih mukadimah terlebih dahulu sehingga orang yang ditolak itu tidak begitu merasa sakit karena sudah ada pengantar terlebih dahulu. Thabit mengatakan maka aku belum pernah mendengar seorang perempuan sekalipun yang lebih istimewa maharnya dibandingkan Ummu Sulaim. Maharnya adalah masuk Islam. Fadakhala biha fawaladat lahu. Lalu singkat ceritanya kemudian Abu Talha kumpul dengan Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim pun melahirkan anak untuknya yaitu Abu Umair ya nanti Abu Umair itu nanti kemudian uh, tidak berumur panjang kemudian meninggal yang kisahnya telah kita baca uh, uh, ya yang baru saja tadi di awal kita baca itu berkenaan dengan matinya Abu Umair yang nanti kemudian uh, ya, Eh, setelah itu kemudian setelah ya, ketika uh, Ummu Sulaim menyampaikan berita kematian Abu Umair, anaknya Abu Talha dengan dia sebelumnya kemudian terjadi hubungan suami istri maka uh, Ma ya, kemudian hamil kemudian uh, hamil kemudian Abu Talha dapat anak kembali ada momongan atau kemudian anak berikutnya dari Ummu Sulaim. Oke, kalau ini ke paling atas sudah kebaca belum? Allahumma barik lahumma fi lailatihima. Sudah kebaca? Sudah. <clears throat> Nah, kemudian selanjutnya wa akhraja Ibnu Sa'ad dan diriatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqat dengan sanad yang sahih dari Anas. Anas mengatakan ja'a al-Butulha. Abu Tulha datang melamar Ummu Sulaim. Kalau yakhtibu artinya melamar. Kalau yakhtubu artinya khutbah atau ceramah. Ja'a Abu Talha yakhtibu Umma Sulaim. Abu Talha datang ke tempat Ummu Sulaim dalam rangka melamar Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan di versi ini tidak pantas bagiku untuk menikah dengan laki-laki musyrik. Tidakkah engkau tahu ya Abu Talha sesungguhnya patung sesembahanmu yang kalian sembah itu dipahat oleh budak miliknya fulan yang budak ini adalah an-najar tukang kayu dan sebenarnya kalian seandainya kalian nyalakan pada ya, patung-patung yang kalian sembah tersebut kalian nyalakan api lah tarqat niscaya api akan membakar patung-patung itu fansorfa anda nah, betul kemudian meninggalkan Ummu Sulaim namun qad waqa'a fi qalbihi min dalika Kata-kata terakhir Ummu Sulaim ya, tentang tentang tidak layaknya patung-patung itu disembah-sembah itu waqa'a masuk ke dalam hatinya Abu Tulha. Muqian menempati satu posisi di hatinya Abu Tulha. Dan di sini di, di, eh, e, disampaikan bahasanya Abu Talha datang melamar Ummu Sulaim itu bolak-balik. Ini contoh perjuangan tiada henti. Ya. <coughs> Wa ja'alalla yaji'uha Hayyuman. Ila qalat lahu dhalik. Tidaklah Abu Talha itu mendatangi Ummu Sulaim kecuali jawaban Ummu Sulaim sama. Qalat lahu dhalik. Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha kalimat yang sama. Bolak-balik ditolak. datang lagi tolak lagi. Ya, sampai uh, datang lagi ditolak lagi. Ya. Maka kalimat ini menunjukkan kalau Abu Tolha datang ke tempatnya Musulah itu bolak-balik ya, untuk melamar Ummu Dan setiap kali dia melamar karena dia belum berubah statusnya sebagai laki-laki yang musyrik, maka Ummu Sulaim tegas menyatakan penolakannya. Qal fa'ataha yauman. Akhirnya Abu Talha datang kepada Ummu Sulaim pada satu hari ya, kemudian Abu Talha mengatakan Allah di aroti alayya qad qabiltu tawaran yang kau berikan kepadaku aku terima yaitu tawaran untuk masuk Islam Qal famakana laha maka tidak ada bagi Ummu Sulaim mahar kecuali keislaman Abu Talha. Maka di sini dalil ya, bolehnya menjadikan masuk Islam itu sebagai mahar dan mahar pernikahan dan hadis, dan hadis ini kisah Ummu Sulaim dan Abu Talha ini dalil ya, tidak boleh wanita muslimah nikah dengan ya, laki-laki ya, yang kafir laki-laki yang musyrik ya, meskipun laki-laki tersebut ganteng, cakep dan seterusnya ya, sebagaimana kata Ummu Sulaim demi Allah laki-laki seperti dirimu tidak layak untuk ditolak namun Ya, cinta atau suka ya, itu harus dikendalikan pakai akal sehat dan agama. Kan tapi engkau laki-laki musyrik ya, dan aku wanita muslimah. <clears throat> Kemudian di antara eh, di antara mukadimah sebelum berbicara dan adab dalam hal ini adalah sejumlah hadis-hadis berikut ini yaitu ucapan utusan dari kabilah Abdul Qais kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka mendatangi Nabi, mereka mengatakan, wahai Nabi Allah, semoga Allah jadikan kami tebusan untuk dirimu. Apa yang boleh bagi kami, minuman yang boleh bagi kami untuk kami minum. Apa yang layak bagi kami dari minuman-minuman yang ada, yaitu apa minuman mana yang layak untuk kami minum. Maka di sini ada mukadimah wahai Nabi Allah, semoga Allah jadikan diri kami sebagai tebusan untukmu. Dan ini adalah cara orang Arab untuk uh, sebagai kata pengantar untuk menegaskan apa yang akan disampaikan. Ini yang disebut dengan uslubul fida. Dan uslubul fida itu fungsinya dalam bahasa Arab untuk takkid, untuk menegaskan dan menguatkan. Demikian juga perkataan Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi ini aku jadikan ayah dan ibuku tebusan untukmu ini usul bul fida ini bukan kalimat sumpah namun usul bul fida Ista, apakah engkau mengutus Abu Hurairah dengan dua sandalmu untuk menyampaikan siapa saja yang bersaksi la ilaha illallah yakin dengan hatinya terhadap la ilaha illallah maka berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Naam betul, aku mengutus Abu Hurairah dan sebagai bukti kalau aku betul-betul mengutusnya, aku bawakan sandalku bersamanya untuk menyampaikan kabar gembira bahasanya setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan maka dia adalah orang yang berhak masuk surga. Ya, dan di sini kita jumpai adab yang lain dalam masalah mengutus orang. Nabi ketika mengutus Abu Hurairah mau menyampaikan kabar gembira, maka supaya orang itu yakin bahasanya ini adalah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Nabi memberikan ya, sandalnya. Dan semua orang tahu kalau sandal itu sandalnya Nabi. Semua sahabat tahu kalau itu sandal itu sandalnya Nabi. Kemudian eh, Abu Hurairah menyampaikan apa yang Nabi pesankan. Dan orang pun yakin eh, kalau itu betul-betul pesan Nabi karena buktinya dia bawa sandal Nabi. Maka di sini di, kita jumpai faedah ya, eh, ketika kita ngutus seseorang maka layak kita bawakan badannya hal-hal yang menyebabkan orang lain itu yakin kalau itu memang utusan kita. Ya, dan di zaman ini diantar caranya kita SMS ya, atau telepon ini saya ngirim orang ya, ada orang gini-gini yang nanti akan ketemu anda untuk memastikan bahasanya dia memang betul-betul utusan orang yang mengutus dan di sisi ya, eh, kemudian eh, dan wahirqal demikian juga hirqal maka ada berupa memberikan mukodimah untuk sebelum menyampaikan satu hal yang yang aneh itu bukan hanya dikenal oleh kaum muslimin bahkan orang kafir pun telah mengenalnya contohnya Hirqal seorang Nasrani Raja Romawi dia mengasih mukadimah sebelum dia menyampaikan minatnya untuk masuk Islam Baina yaday fi islami kaumi sebelum dia mengharapkan keislamnya kaumnya yaitu bangsa Romawi maka dia katakan kepada ya, orang-orangnya dia katakan kepada mereka wahai orang-orang Romawi apakah kalian menginginkan keberuntungan menginginkan petunjuk apakah kalian ingin agar awetlah kerajaan kalian maka jika demikian ini mukadimahnya jika memang demikianlah keinginan kalian, maka berbaiklah dengan Nabi ini. Ya, maka Hirkal menyadari bahasanya ini tentu satu hal yang sangat mengagetkan. Ya, maka dia tidak dan langsung tiba-tiba, ayo kita masuk Islam, berbaikat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun dia ngasih mukadimah terlebih dahulu. Maka kalian beruntung mendapatkan hidayah. Ya, awetlah kerajaan dan kekuasaan kalian. Kuncinya nah, kita masuk Islam berbaikat dengan Nabi ini. Dan ternyata orang-orang istana semuanya menolak hal tersebut dan mereka lari. Namun Hirkal telah menyiapkan ruangan tersebut telah digembok di telah dikunci pintunya sehingga mereka tidak bisa lari. Akhirnya kemudian mereka dipanggil kembali oleh Hirkal, kemudian Hirkal pun menenteramkan hati mereka dengan kekafiran dengan mengatakan kalimat yang tadi saya sampaikan itu cuma untuk ngetes kalian. Apakah kalian mantap dengan Nasraniyah ataukah tidak? Ya, dan ini sebenarnya adalah ya, triknya Hirqal. Asalnya Hirqal ingin masuk Islam. Namun dia tidak ingin namun dia ingin masuk Islam dengan seluruh ya, bawahannya supaya dia tidak kehilangan status sebagai raja. Jika dia masuk Islam sendirian, ya, maka hilanglah kekuasaannya. namun ternyata seluruh rakyatnya tidak menginginkan dia masuk Islam. Akhirnya hirkal pun uh, raja yang cerdas dari satu sisi ini dan dia balik, dia mutar balikkan ya, fakta tadi itu cuma bohong-bohongan, saya ngetes kalian mantap dengan kekafiran ataukah tidak. Ternyata kalian memang orang-orang bilang mantap dengan agama Nasrani. Ya, dan di sini kita jumpai pelajaran maka mengakui Islam itu benar, Islam itu sumber keberuntungan ya, itu tidaklah memasukkan orang ke dalam Islam. Ya, jika tanpa ikrar syahadat dan tanpa ketundukan dan kepatuhan, e, maka Hirkal itu yakin dan tahu betul Islam itu adalah sumber keberuntungan dan sumber hidayah. Namun karena pelitnya dia dan khawatirnya dengan dengan harta dan kekuasaan menyebabkan dia memilih bertahan dalam kekafiran. Kemudian di antara contoh yang lain dari mukadimah kali ini mukadimah sebelum menyampaikan sesuatu kali ini ya, contoh dari Nabi perkataan Nabi kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Sebelum menyampaikan sesuatu Nabi ya, mengajukan memberikan mukadimah sebagai berikut. Aku akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu apakah kalian akan jujur ya, dalam memberikan jawaban tolong jujurlah dalam kalian memberikan jawaban meskipun mereka tetap nggak jujur ya, sebagaimana lengkap ceritanya ada di catatan kaki diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ya, Abu Hurairah mengatakan tatkala Futihat ditaklukkanlah Khaybar di tahun 7 Hijriah maka dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing, yaitu tepatnya daging kambing. Ya, namun daging kambing tersebut mengandung racun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, kumpulkanlah untukku semua orang Yahudi yang ada di sini. Maka semua mereka kemudian dikumpulkan ke hadapan Nabi. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai mereka, ini sa'ilukum an syai'in. Aku akan menanyai kalian tentang sesuatu adakah kalian akan jujur ya, tentangnya maka mereka mengatakan faqalu mereka mengatakan na'am iya kami akan jujur namun mereka ternyata bohong kalau lahud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka orang-orang Yahudi Khaybar ini man abukum siapakah nenek moyang kalian kalian ini semuanya berasal dari satu keturunan siapakah nenek moyang kalian? Siapa namanya? Maka berkata mengatakan fulan. Lantas Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalian bohong. Nenek moyang kalian itu fulan. Lantas mereka orang-orang Yahudi ini mengatakan sodak tak engkau benar wahai Muhammad. Kemudian Nabi bertanya, maka apakah kalian akan jujur tentang sesuatu yang akan aku tanyakan kepada kalian? Maka mereka kemudian mengatakan orang-orang Yahudi ini mengatakan na'am ya Abul Qasim. Iya, kami akan jujur wahai Abul Qasim. Jika kami bohong, engkau telah mengetahui kebohongan kami, engkau tentu akan mengetahui kebohongan kami sebagaimana engkau mengetahui kebohongan kami tentang siapakah nama nenek moyang kami. Faqala Lantas Nabi bertanya kepada mereka orang-orang Yahudi ini, "Man ahlunar?" siapakah itu penghuni neraka. Maka mereka orang-orang Yahudi mengatakan nakunu fiha yasiran. Kami akan jadi penghuni neraka, namun cuma sebentar saja. Ya, dalam keyakinan orang Yahudi mereka berkeyakinan bahasanya mereka akan berada di neraka selama 40 hari saja. Selama 40 hari saja karena itulah waktu di mana mereka menyembah al-ijl, patung anak sapi ketika ditinggal oleh Musa ya, mereka sembah patung anak sapi tersebut selama 40 hari. Mereka berkeyakinan bahasanya orang Yahudi akan masuk neraka namun selama 40 hari. Ya, kami akan masuk neraka namun sebentar yaitu 40 hari saja. Kita katakan uh, ini ada dua kalimat, kalimat depan adalah ikrar. Pernyataan kalian kalau kalian adalah penghuni neraka dan benarlah pernyataan kalian ya. Adapun kalimat belakangnya itu cuma sebentar saja, ya, maka ini klaim. Ya, maka ini klaim uh, yang klaim itu benar kalau memiliki bukti dan klaim tersebut adalah klaim yang tidak memiliki bukti. Sehingga kalimat yang kedua itu adalah kalimat yang tidak benar, dusta. Sedangkan kalimat pertama adalah pengakuan yang memang jujur, ya, ya memang jujur kalian adalah penghuni neraka. Ya. Itu eh, itu adalah pengakuan jujur kalian bahasanya kalian penghuni neraka. Adapun klaim kalian kalau itu cuma sebentar di neraka, maka itu klaim yang dusta dan tidak berdasar. Kemudian adapun kalimat yang ketiga ini ya, nah kalimat yang ketiga ini juga kalimat yang dusta. Kata orang-orang Yahudi Khaybar, "Tsumma fiha." Kemudian kalian orang-orang Islam akan menggantikan kami di neraka. Nah, kami nanti akan keluar dari neraka. Nah, dan kalianlah yang menggantikan kami jadi tinggal di neraka. Demikian kata orang Yahudi Khaybar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat yang ketiga ini adalah juga klaim dan itu klaim yang dusta. Maka mereka tidak jujur. Pertanyaan pertama tidak jujur, pertanyaan yang kedua juga mereka tidak jujur. Lantas Nabi pun mengatakan, ya, Fakola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhshaufiha. Ya, ya, celkalah kalian, nikmatilah itu neraka. Maka pernyataan kalimat kalimat pertama kalian benar ya, dan kalian memang ya, nikmatilah kemudian tinggalnya kalian di neraka. Wallahi demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian via di neraka abadan selamanya. Kemudian Nabi berkata kepada mereka untuk yang ketiga kalinya, apakah kalian mau jujur kepada aku tentang sesuatu yang akan aku tanyakan kepada kalian? Orang-orang Yahudi mengatakan, Naam ya Abul Qasim. Iya, wahai Abul Qasim kami akan jujur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian jadikan dalam daging kambing ini racun? Apakah kalian letakkan racun pada daging kambing yang kalian berikan kepada aku? Kalau mereka mengatakan naam, betul. Ya, kami naruh racun di situ. Dan Nabi mengatakan, mahamalakum ala dalik. Apa yang mendorong kalian untuk berbuat seperti itu, punya kelakuan seperti itu? Ngasih hadiah, daging, namun daging kambing, kambing bakar namun dikasih racun. Mereka mengatakan ingkun takadiban jika engkau itu adalah nabi bohong-bohongan nastarihu ya, maka kami akan nyaman dari ya, dari dirimu ya, artinya jika engkau nabi bohong-bohongan kau tidak akan tahu kalau itu racun engkau mati sudah selesai kami akan nyaman dari dirimu wa ingkunta nabiyan dan jika engkau memang betul-betul seorang nabi lam yadruka. Maka itu tidak akan membahayakanmu karena engkau pasti tahu kalau di situ ada racunnya sehingga engkau tidak akan memakannya. Dan mereka mengetahui bahasanya daging tersebut tidak memberikan madarat kepada Nabi. Maka mereka tahu dan sadar betul kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi utusan Allah, sehingga tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kecuali karena keras kepala dan kesombongan.